Ya. Pulang dari situ. Dari majelis habis sisa. Semua. Sabu tidak ke kamar saya. Di jamia ya. <coughs> Besoknya saya panggil dokter Semudi. Saya panggil dia. Ternyata dia. Ente dengar perkataan Syekh. Dakhil tadi malam. Paham gak ente? Paham gak? Mana paham? Kenapa itu sampai mengatakan demikian subhanallah? bukan alim, ada talib itu. Dari mana yang dapat itu? Tidak bunyi ini. Bagaimana? Bicara tanpa ilmu. <coughs> dapat info daripada jin belajar Allah dan tuyul mungkin belajar Allah terus sampaikan oleh dia. Nah begitu kita belajar Allah.